Sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya wa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha jika kalian hitung-hitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan mungkin sanggup menghitungnya Allah tidak pernah menyuruh kita membeli atau membayarnya namun Allah menyuruh kita mensyukurinya yang kembali kebaikannya kepada kita La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian benar-benar syukur nikmatku, Allah janji akan Allah tambah nikmat untuk kita. Namun kata Allah bila engkau kufur nikmatku, sungguh azabku amat sangat pedih kata Allah Ta'ala. Ikhwati fidin, ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimani rahimakumullah. Tidak terasa oleh kita bulan puasa sudah diambang. Pintu kita ibaratnya sudah amat sangat dekat kita memasukinya. Dan kebiasaan dari para salafun saleh mereka berdoa Mohon kepada Allah Ta'ala agar disampaikan atau diberi kesempatan umur masuk pada bulan Ramadan. Karena sungguh mereka berharap agar dapatkan kebaikan yang besar yang ada di bulan Ramadan. Kita ingat kata Allah Inna iddatas syuhur Indallahi isna asyar Bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Empat bulan itu bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan dalam satu tahun 12 bulan ada satu bulan yang sangat istimewa yaitu bulan Ramadan yang Allah berikan padanya kebaikan. Bila kita dapatkan kebaikan tersebut, maka akan kita dapatkan kebaikan lebih besar dari kebaikan yang kita lakukan seumur hidup kita. Kebaikan Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi Kira-kira seribu bulan kalau dihitung-hitungan tahun berapa tahun jatuhnya? 1000 bagi 12. Ah, 80 lebihnya. Umur kita kira-kira sampai 80 enggak? Belum tentu. Ini 1000 bulan isinya full dengan kebaikan. Yang tak bisa kita bayangkan mana mungkin kita manusia kayak kita ini mampu ibadah tanpa maksiat sekejap pun 80 sekian tahun namanya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum mengejar kesempatan Ramadan untuk dapatkan kebaikan yang jangan sampai luput. Dan jangan pernah kita mengatakan, ah kan kita sudah Ramadan sekian kali yang lalu, sudah berlalu. Ya kalau yang lalu kita dapat. Kalau yang lalu luput, kita belum dapat. Maka kesempatan yang akan datang inilah semoga Allah berikan kesempatan kita untuk meraihnya Lailatul Qadar itu dan hadirin Lailatul Qadar ini hanya ada di akhir Ramadan dan ini untuk supaya manusia terus semangat giat beribadah dalam Ramadan ya sampai dia dapatkan apa yang dikatakan Lailatul Qadar nah kalau sampai kesempatan yang agung ini luput dari kita, rugi kita. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, dalam Sahih Al Bukhari atau dalam kitab Sahih uh, eh, At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi yang disahihkan Syekh Bani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima anfur rajulin Dukiltu indahu fal di alayya. Kata beliau, rugi, celaka orang ketika aku disebut namaku di sisi dia. Dia tidak bersolawat kepadaku. Ya, kata beliau, ini orang mendengar nama Nabi disebut, nama Rasulullah SAW disebut, tapi dia tidak bersolawat maka celaka dia, rugi dia. Karena apa? Beliau katakan man sholat alayya wahidan sholat alaihi asran. Siapa di antara kalian bersolawat kepadaku satu kali, aku beri sepuluh kali solawatku untuk dia. Dan Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Jelas ayatnya Sungguh Allah Ta'ala dan para malaikatnya Selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Kalian bersolat wah kepadanya Ini perintah Allah Dan ini antum dapati ketika duduk dalam majelis ilmu lebih besar kesempatan untuk mendengar nama beliau. Karena apa tidak para ustadz, para khatib ketika menyampaikan ilmu di samping qala Allah Subhanahu wa taala maka sering disebut juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar ya ikhwah. Makanya rugi kesempatan ada. Kamu dengar nama beliau disebut tapi tidak bersolawat kok lewat rugi. Yang kedua kata beliau rohimaan furojulin rugi seorang yang dia dahola alaihi Ramadan masuk bulan Ramadan diampiri dia dapati Ramadan summan salakha qabla ayu farlahu Ramadan berlalu habis waktu Ramadannya tapi dia belum dapat ampunan dari Allah Nah ini ikhwah barakallahu fikum yang bikin para sahabat radhiyallahu anhum dulu. Walaupun Ramadan sudah berlalu, mereka masih bermohon ampun kepada Allah istighfar, istighfar. Supaya apa? Amalan yang di bulan Ramadan jangan sampai hapus. Tetap Allah beri ampunan dia. Karena rugi. Kita masuk Ramadan. Ramadan kan cuma 29 hari atau 30 hari yang setiap malamnya Allah bebaskan hamba dari neraka. Allah ampuni dosa. Lah ini orang masuk Ramadan keluar kok belum diampuni dosanya, rugi. Tahun depan belum tentu dapat lagi Ramadan. Yang tahun ini sudah lewat. Rugi besar. Maka hati-hati. Kesempatan tidak berulang dua kali. Yang namanya kesempatan hanya satu kali Allah berikan. Sehingga jangan sampai kita melewatkan ya. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk kita berpuasa. Kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan sebaik mungkin jangan sampai. Subhanallah ya barakallahu fikum. Yang ketiganya adalah kata beliau rohimaan furojulin Ada rokain dahu abawahul kibaro ahaduhuma falam yadhulahul jannah. Beliau katakan celaka orang yang dia dapatkan kesempatan hidup bersama orang tuanya, mengasuh orang tuanya, dua-duanya atau satu tapi dia tidak dapatkan surga dengan sebab ridho orang tuanya. Rugi. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan beliau ketika di mimbar tiba-tiba beliau membaca amin. Amin. Amin. Sehingga para sahabat bertanya, "Apa yang kau aminkan ya Rasulullah?" Atani Jibril katanya, "Datang padaku Jibril." Dan Jibril berdoa, ini doa diantaranya Celaka Orang yang disebut namamu wahai Nabi Tapi dia tidak bersolawat kepadamu Aminkan Diaminkan Kedua celaka orang yang dia dapat di bulan Ramadan dia masuk Tapi kemudian keluar Ramadan Berpisah dengan Ramadan dia tidak dapat ampunan Dan yang ketiga celaka orang yang dapati orang tuanya bersama dia kita hidup bersama orang tua kita ada dalam asuhan kita. Tapi kita tidak dapatkan surga Allah dengan sebab ridhonya. Rugilah kalau orang tua sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi. Ingat ikhwah. Barakallahu fikum. Orang tua kita ini ibarat pintu surga yang terbuka. Kita dapatkan ridhonya berarti pintu surga kita dapat memasukinya. Kalau sampai orang tua kita meninggal dunia, kita belum dapat ridho ya, tertutup pintunya sudah. Kesempatan tidak mungkin ada lagi. Rugi. Sehingga kalau antum masih punya orang tua, coba pulang sampaikan pada orang tua yang masih ada. Minta maaflah kalau selama ini banyak kekurangan dalam mengasuhnya, kekurangan di dalam berbakti padanya. Sebab beda orang tua mengasuh anak dengan anak ngasuh orang tua. Orang tua mengasuh anak cenderung sabar, sabar dan penuh kasih sayang, berharap anaknya segera tumbuh, besar, dewasa. Tapi ketika anak ngasuh orang tua beda. Sayangnya terpaksa terkadang. Dan dia layani orang tua pun kadang tidak sabar. Dia berharap cepat mati saja orang tuanya. Ya, karena cepat mati bendang rampung urusane. Itu beda. Nah, kalau orang tua dengan penuh kasih sayang, harapan anak cepat tumbuh besar. Ini anak melihat orang tuanya kalau kayak gini terus gimana? Mbok ndang mati toh Bu, Pak. Waduh, repot sekali anak ini. Padahal ini kesempatan untuk dapatkan jannah. <clears throat> nah, ya fila barakallahu fikum. Maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kesempatan yang datang ini luput dari kita. Ingat ya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah. Semua ibadah itu tujuannya untuk mengangkat derajat kita agar sampai pada puncak kemuliaan kita. Apa puncaknya? Ketakwaan. Kan sudah Allah katakan <coughs> dalam surat Al-Hujurat Allah Azza wa Jalla sudah kabarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia diantarkan yang paling takwa. Antum lihat pertama ketika kita buka mushaf Al-Qur'an ini di ayat 21 surat Al-Baqarah Allah pertama membuat perintah untuk manusia seluruhnya. Kita dapat di ayat itu. يا أيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Lihat ayatnya. Wahai manusia, ibadalah engkau kepada Tuhanmu yaitu Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun tujuan Allah apa supaya kalian ibadah supaya takwa diri kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah. Masih dalam surat Al-Baqarah, Allah menyeru orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama. Allah perintah wahai orang beriman kamu diwajibkan berpuasa oleh Allah seperti Allah wajibkan kepada orang sebelum kalian. Supaya kalian jadi insan yang takwa. Tujuannya sama. Kenapa ibadah semua-semua tujuannya untuk mencapai takwa? Karena ini derajat yang manusia berharap akan sampai padanya. Dan ini adalah puncak dari harapan setiap mukmin menjadi muttaqin. Karena kemuliaan tergantung dari ketakwaannya. Begitupun amal kita tergantung ketakwaan kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an ya maya taqabbalullah minal muttaqin hanyalah amalan yang Allah terima amalan yang dari orang-orang yang bertakwa ini ayat setelah Allah sebut yang dalam Al-Qur'an kisah dua Bani Adam yaitu apa Qabil dan Habil dua-duanya diperintahkan kurban tapi yang satu diterima Allah Ta'ala kurbannya yang satu tidak diterima. Ya, dan Allah menyebutkan yang diterima Allah hanyalah yang dari orang bertakwa. Sehingga para ulama menyebutkan syarat amal diterima kalau ada ketakwaan pada orangnya. Yang mana orang yang bertakwa selalu amalannya pasti ada dua dipenuhi syaratnya. Ikhlas karena Allah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, maaf maaf, ahlul bid'ah ini tidak karena tidak memenuhi syarat ini tidak masuk mutakin mereka terhalang dari ketakwaan jadi tidak ada takwanya lalu makanya dikatakan Nabi kullu naam muhdasatin bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fi finar ini bukan kita yang ngomong tapi dari Rasul SAW menghabarkan kepada kita semua yang bid'ah itu sesat yang sesat itu di neraka Nah makanya kalau sampai kita sudah ibadah, ibadah, ibadah, ibadah ternyata tidak ada diterima Allah kan rugi. Maka perhatikan ketakwaan kita. Na'yafila barakallahu fikum sungguh takwa ini adalah ya ibadah Allah barakallahu fikum derajat yang tertinggi di sisi Allah. Dan pohonnya sangat bagus dari pohon keimanan. Pohon yang paling bagus itu pohon takwa. Sehingga buahnya pun sangat-sangat istimewa. Ya, nikmatnya, baiknya di dunia maupun di akhirat buah ketakwaannya akan bisa dirasakan oleh setiap pemiliknya langsung di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau pohon yang kita tanam buah sesuai dengan pohonnya. Rasanya pun sesuai dengan pohonnya. Tapi buah takwa ini dari pohon takwa yang ada yang Allah berikan pada hati kita tumbuh dan membuahkan hasil yang amat sangat luar biasa. Sehingga siapa yang memilikinya akan memetiknya, akan merasakannya keistimewaannya. Maka perhatikan Allah perintahkan kita ibadah dan Allah perintahkan kita mengikuti siratal mustaqim itu semua untuk sampai pada takwa itu. Ya, kalau takwa sudah ada di hati ini dengan benar-benar takwa. Bagaimana takwa yang sebenarnya masih ingat? Ya, yaitu ayuk wala Takwa yang sebenarnya hendaknya Anda selalu taatlah kepada Allah, jangan maksiat. Yang keduanya ayud karo walayunsa. Hendaknya Allah selalu Anda ingat. Jangan sampai lupa. Ketiga, ayush wa la yukfara. Hendaknya selalu disyukuri Allah, jangan sampai kufur kepada Allah. Nah, kalau orang ini sudah ada tiga ini padanya, berarti takwa yang sebenarnya sudah ada pada dia. Tinggal dia memetik hasilnya dari ketakwaannya. Naam ya fila barakallahu fikum. Di antaranya yang Allah sampaikan kepada kita daripada buah ketakwaan yang bisa dirasakan oleh seorang insan di dunia ini adalah apa ya fila barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Talaq di ayat yang kedua Siapa saja di antara kita bisa dapatkan ini apa kata Allah? Mayyattaqilla yaj'al min amrihi makhraja. Atau yaj'al lahu makhraja, saya ulangi. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan untuk dia makhraj. Jalan keluar dari setiap problem-problem yang dihadapi. Kita sadar setiap hidup yang kita lalui ini dalam kehidupan ini tidak lepas dari problem-problem. Apakah itu problem ekonomi berkenaan dengan usaha kita, problem dengan istri kita, problem dengan anak kita akan ada terus, betul? Nah, kalau Anda bertakwa, Allah taala akan beri solusi problem-problem yang Anda hadapi selesai dengan baik. Bukan nggak ada problem, ada banyak tapi selesai. Urusan ini selesai, ini selesai, ini selesai. Semua ada solusinya. Bahkan Allah katakan yang kedua di dalam ayat yang ketiganya yaitu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Anda benar takwa kepada Allah, Allah kasih rizki kalian tanpa atau dari arah yang tak disangka-sangka. Rizkinya mudah. Sehingga ya fila fikum, kalau kita dapatkan kesulitan dalam hidup ini, kok cari rizki susah, problemnya tambah, masalahnya tambah. Ini bukan berarti kalian harus apa? Lari dari Allah, justru harus mendekat. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin parah masalah. Tapi semakin Anda mendekat kepada Allah, takwa kepada Allah, problem selesai, masalah selesai tuntas, rizkinya mudah, yang keempat, yang ketiganya bahkan Allah katakan di ayat yang keempat, "Wa may yaj'al min amrihi yusra." Siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya semuanya mudah. Mudah dipermudah oleh Allah. Ini yang dirasakan langsung pemilik orang yang punya sifat takwa rasakan ini dia dapatkan langsung dari Allah di dunia ini berkenaan dengan kehidupan yang dilaluinya, baik individu ataupun keluarga yang dia laluinya bersama keluarga. Problemnya selesai, rezekinya mudah, ya. Bahkan iwah barakallahu fikum yang keempat Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan sebab ketakwaan kita Allah akan menjaga anak keturunan kita. Allah jaga. Tidak usah anda khawatir masa depan anak-anak nanti bagaimana. Mereka akan seperti apa. Yang jamin bukan kita orang tua. Betapa banyak orang tua khawatir akan anaknya. Siapkan harta banyak-banyak untuk anaknya. Begitu dia meninggal dunia, habis anaknya pakai dijual sana jual sini Bahkan ada yang masih hidup orang tuanya sudah habis sama anaknya. Berarti apa? Tidak baik, tidak barokah. Coba perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla sampaikan apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wal yakhshan ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Allah sebutkan ini dalam surat An-Nisa 9 dan hendaknya takut khawatir ya orang-orang kalau mereka meninggalkan di belakang generasi yang lemah, keturunan yang lemah. Hati-hati kalian jangan sampai kalian tinggalkan anak-anak kalian dalam posisi lemah ilmunya, lemah imannya. Khafu anehim kalian khawatirkan mereka nasibnya. Maka solusinya supaya Allah jamin dan Allah jaga anak keturunan kalian kita kita semua anak keturunan kita Allah perintahkan dua langkah di sini faliyat takullah pertama kalian bertakwalah kepada Allah berarti apa benahi diri kita orang tua menjadi orang yang soleh ibu jadi orang solihah Wal yakulu kaulan sadida. Kemudian yang kedua adalah kamu ucapkan ucapan yang baik, yang benar. Maksudnya didik anakmu dengan ajaran ilmu yang baik, yang benar. Ya. Dari diri kita benahi kesolehan kita, ketakwaan kita, hubungan kita kepada Allah kita benahi setelah itu kita didik anak kita. Itu akan Allah jamin. Kalau benar Anda bertakwa kepada Allah, jangan khawatir anakmu, cucu-cucumu nantinya. Allah jaga. Kita meninggal dunia sudah nggak bisa lihat mereka lagi. Satu contoh lagi yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Kisah ini antum sering dengar. Yaitu bagaimana Allah menjaga keturunan orang yang soleh. Sekaligus Allah jaga hartanya, kekayaannya. Yang Allah sebutkan ketika Nabi Musa bersama Hidir datang ke satu kota. Di situ bangunan akan roboh dikerja oleh Hidir dan Nabi Musa bersama berdua dikerjakan didirikan kembali dinding-dindingnya yang akan roboh tanpa meminta upah sehingga Nabi Musa bertanya-tanya dan dijelaskan oleh Hidir dalam ayat tersebut di ayat 82 surat Al-Kahfi apa katanya wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah Allah katakan dalam ayat ini adapun dinding ini yang akan roboh ini adalah rumah milik dua anak yatim. Yang dikatakan wakana Abu Huma soliha. Kedua orang tuanya ini orang soleh. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ahli tafsirnya sahabat. Beliau menjelaskan barokah dari kesolehan orang tua itulah yang menyebabkan Allah jaga anak-anak yatim ini. Karena kesolehan orang tua, hartanya pun Allah jaga. Sehingga terjaga semuanya. Anak-anak yatim dijaga oleh Allah. Dipelihara. Hartanya pun terjaga, terpelihara. Itu contoh ya ikhwah. Nah kalau kita meninggal dunia kan kita sudah nggak ngerti apa-apa lagi. Tapi sebab kesolehan daripada orang tua ketakwaannya dijaga anak keturunannya, dijaga hartanya, sebab orang yang bertakwa tentu tidak akan meninggalkan harta kecuali hasil usaha yang baik. Yang dikumpulkan, yang disimpan juga hasil usaha yang baik. Zakat sudah diberikannya. Makanya ya barakallahu fikum, Allah Ta'ala menghabarkan untuk orang yang bertakwa di dunia diberi kebaikan, di akhirat pun diberi kebaikan. Seperti di dunia dia baik, di akhirat juga baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 83 Allah memberitakan Tilka darul akhirati naj'aluha la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah sampaikan dalam ayat ini itu kampung akhirat ini surga maksudnya Allah jadikan itu jannah surga lilladzina la yuriduna ulu Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang hidup di dunia dia tidak menginginkan al-ulu ketenaran kemasyhuran ya, kedudukan, jabatan, tidak inginkan ini. Wala fasada dan dia tidak inginkan kerusakan. Wal akibatul muttaqin, akibat yang baik hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu di akhirat. Di dunia sudah kayak tadi. Allah berikan sekian kebaikan. Maka ya fila fikum Seiring Allah menyuruh kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, karena ini memang perilaku orang-orang yang takwa. Dia tidak akan menyimpang dari perintah Allah, dari petunjuk Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ayat ini yang disebut dalam surat Al-Qasas manusia terbagi empat. Pertama, orang yang dia itu melakukan atau menginginkan kedudukan, jabatan, kerajaan, ya, ketenaran, kemasyhuran. Dan dia melakukan tindak maksiat kejahatan. <coughs> melakukan kerusakan di bumi. Orang ini dikatakan akhbasun nas. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini masuk golongan paling jelek manusia paling buruk. Seperti contohnya Firaun. Dia menginginkan kedudukan, ketenaran, kekuasaan sampai dia melakukan apa? Membunuh semua bayi-bayi yang laki-laki, membiarkan yang perempuan. Kalau yang begini ini paling jahat, paling jelek dari manusia. Yang kedua, mereka ya menginginkan kerusakan, tapi mereka tidak menginginkan kedudukan. <coughs> Siapa mereka itu? Mereka seperti contoh para pencuri, ya perampok. Mereka nggak ingin kedudukan, nggak ingin jadi raja pencuri, raja rampok, enggak. Tapi mereka melakukan kerusakan. Merampok, mencuri hak orang. Ini tidak boleh. Termasuk jelek. Dan yang ketiga, orang yang menginginkan kedudukan, jabatan, ujian, sanjungan, tapi dia nggak ingin melakukan kerusakan. Dia tidak melakukan kerusakan. Dia seperti contoh punya harta, dia kasih orang, pinjam ini, pinjemin orang. Supaya dia punya apa? Punya power ngatur orang, bikin orang tunduk. Dia tidak melakukan kerusakan. Tapi dia ingin dipuji, dermawan. Atau dia punya posisi. Dia nggak melakukan kerusakan. Beda dengan Firaun. Nah satu dua tiga ini semuanya di akhirat nggak dapat. Yang Allah maukan yang empat yang paling bagus. Dia di dunia hidup tidak menginginkan kedudukan, sanjungan, pujian, jabatan, ketenaran, kemasyhuran. Dia nggak inginkan itu. Dan juga tidak melakukan kerusakan. Dia tawadu. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ini yang dikatakan Allah Ta'ala ahlul jannah calon penduduk surga. Maka dikatakan wal akibatu lil muttaqin, akibat baik itu hanya orang-orang yang takwa yang punya. Yaitu surga Allah taala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah ya fikum. Tadi sudah disebutkan berapa? Allah kasih jalan keluar. Allah kasih dia rizki di segala sisi tak disangka. Allah kasih mudah urusannya. Allah jaga anak keturunannya dan hartanya. Subhanallah ya barakallahu fikum. Sehingga takwa ini akan menjadikan seorang itu berbeda satu dengan yang lainnya kedudukannya derajatnya di sisi Allah sebab diukur dengan ketakwaan dia dikatakan sebagian dari ulama salaf seperti Nabi fila fikum <clears throat> ucapan dari Fudail ibn Iyaw dan sebagian dari yang lainnya kam man kan min qaimin mahrum wa kam min naimin ya marhumun betapa banyak orang yang dia bangun sholat malam hari tapi mahrum dia terhalang tidak dapat kebaikan Sedangkan banyak orang yang tidur marhum dirahmati oleh Allah. Karena apa? Yang bangun malam ini hatinya dipenuhi dengan kesombongan, ujub. Kalian malam tidur aja kayak saya ini loh, sholat. Nah ini orang sholat semalaman tapi nggak dirahmati oleh Allah. Terhalang dari kebaikan karena muncul ujub. Sedangkan yang tidur di atas sunnah, tidur tapi sudah dengan sunnah, ini dapat pahala. Atau dia tidur hatinya penuh dengan memuliakan Allah. Ya, sehingga dia dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum yang kelima. Buah ketakwaan atau hasil yang Allah berikan yang bisa dirasakan oleh seorang mukmin dari takwanya adalah apa kata Allah Ta'ala may yattaq in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah sampaikan bila benar kalian takwa kepada Allah taala Allah jadikan kalian punya ilmu yang dengannya kalian bisa furqan bedakan. Ini hidayah petunjuk dari Allah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Allah beri mereka ilmu yang dengannya dia bisa bedakan. Dan antum masih ingat di awal Al-Quran disebutkan Dalikal kitabula raiba fi Hudan lil muttaqin Allah sudah sampaikan yang dapatkan petunjuk Allah itulah orang-orang takwa. Dengannya Allah berikan mereka ilham, taufik, ilmu, petunjuk, cahaya yang dengan itu dia bisa bedakan. Sehingga dengan sebab takwa itulah dia berjalan di atas jalan tauhid dengan bimbingan Allah maksudnya dia selamat dari jalan kesyirikan dia berjalan di atas jalan sunnah dia selamat dari jalan bid'ah dia berjalan di atas taat selamat dari maksiat ini orang yang bertakwa karena apa Allah berikan pada hatinya furqan pembeda dia sudah dengan sendirinya bisa bedakan, oh ini jelek tinggal, oh ini baik kerjakan. Antum masih ingat ucapan Tolik Ibni Habib ketika menjelaskan tentang makna takwa, apa kata beliau seorang tabi'in Tolik Ibni Habib? Takwa itu adalah amalun taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa itu Anda melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk nur cahaya ilmu dari Allah itu petunjuk nabi tentunya dan engkau mengerjakannya dalam rangka takut apa dalam rangka berharap dapat rahmat atau pahala dari Allah begitupun kamu tinggalkan maksiat-maksiat dengan petunjuk ilmu nur dan engkau takut akan murka Allah itulah takwa seperti itu jadi orang yang bertakwa itu karena adanya cahaya, taufik dari Allah, ilmu petunjuk dari Allah di hatinya. Terang bagi dia jalan hidupnya. Tahu ini bid'ah, tidak mau. Ini syirik, tidak mau. Maunya tauhid, maunya sunnah. Sehingga dia selalu berusaha menjaga diri dari apa yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya barakallahu fikum. Makanya dari perkara ini juga akan tampak orang yang takwa kepada Allah akan muncul hirs semangat fitolah bil ilm dalam menuntut ilmu muncul semangatnya karena Allah sudah berikan taufik kepada hatinya diberikan hidayah di dalam hatinya muncul kenikmatan terasa nikmatnya menuntut ilmu dia pun akan banyak waktu memeluangkan waktu untuk banyak menuntut ilmu. Karena dia sudah merasakan nikmatnya. Yang sungguh tidak ada pada yang lainnya. Kenikmatan ilmu yang dirasa oleh hatinya. Ya. Sehingga ya barakallahu fikum. Dia tidak mau berpisah dengan majlis ilmu serasa. Karena apa? Nikmatnya dalam majlis ilmu Antum bisa lihat kalau diri kita makin hari makin males ngaji, makin hari makin lemah semangat menuntut ilmunya, berarti ada apa dengan takwanya? Pasti melorot. Menurun. Sebab apa ya barakallahu fikum, takwa dan ilmu berbanding lurus. Ilmunya semakin bertambah, semakin tambah takwanya. Ya, sehingga dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Innama yakshallah min ibadihil ulama Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba Itu dia para ulama Orang yang berilmu <coughs> Sebab ya barakallahu fikum Takwa dan ilmu berbanding lurus Semakin tinggi tingkatan ilmunya Semakin mengenal Allah Semakin paham tentang nama dan sifat Allah semakin mengagungkan Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin tambah takwanya. Tapi ketika orang makin jauh dari majelis ilmu, semakin lemah imannya, semakin menurun, otomatis takwanya akan makin menurun. Makanya akan banyak berbuat maksiat, berbuat dosa ketika imannya menurun. Tapi kalau imannya bertambah akan taatnya bertambah dan ini bisa didapat dengan ilmu sehingga ikhbarakallahu fikum berlindunglah kepada Allah kalau ada pada diri kita semangatnya hilang dalam menuntut ilmu atau futur jangan sampai tingkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu supaya kita dapatkan faidah dari Allah azza wa jalla nah ya fila barakallahu fikum Allah kan katakan dalam Al-Quran ya innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana ketika dibacakan ayat-ayat Allah iman mereka bertambah yang berikutnya orang yang bertakwa dia akan rasakan semakin takut semakin takwa semakin tambah kepada Allah takutnya dia akan merasa Allah segalanya yang dia takuti di atas segalanya. Makanya karena dia sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia nggak berani melanggar larangan Allah yang akan menyebabkan murka. Lebih-lebih dia tidak akan berani melanggar perintahnya yang pasti akan memurkainya Allah taala. Karena apa yang barakallahu fikum? Antum perhatikan kewajiban yang paling besar, yang paling wajib bagi kita hamba menjalankan apa yang Allah perintah. Baru meninggalkan yang dilarang. Begitupun pelanggaran yang paling besar dari pelanggaran itu kalau orang melanggar perintah. Kemudian melanggar larangan. Seperti iblis dan Adam salam beda. Iblis melanggar apa? Print, perintah. Adam melanggar apa? Larangan. Coba lihat dua-duanya. Iblis melanggar perintah dengan sadar dan memang latar belakangnya sombong. Sehingga ketika Allah tegur bukannya tunduk, mengaku salah tambah bantah. Ini iblis. Maka Allah laknat. Allah katakan iblis, "Ma mana'aka ala tasjuda id Iblis, ya, kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintah kata Allah? Dia bantah, dia jawab, ini khairun minuhu. Aku lebih baik dari Adam ya Allah katanya. Holak tani minar wa holak tau mintin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Lihat sombongnya. Nah ini orang ketika menolak perintah Allah ini ada kesombongan. Orang menolak kebenaran ada kesombongan. Dia merasa lebih tinggi dari Allah posisinya sehingga ketika datang kebenaran dari Allah dia tolak. Seperti Firaun, kebenaran ditunjukkan Nabi Musa kepadanya dia tolak. Karena sombong ulua Karena sombong. Sedangkan Adam Ali suratu wassalam beda. Dia melanggar di surga pohon yang dilarang didekati didekatinya. Sehingga ketika Adam ditegur, Adam menyesal. Menyesal luar biasa. Karena apa? Dia lalai. Orang melanggar larangan kadang karena lalainya atau mungkin karena lemahnya iman. Sehingga Adam dapat rahmat Allah. Karena dia menyesal dari perbuatannya. Dan Allah katakan kalau iblis diusir, diturunkan dari surga oleh Allah, sedangkan Adam dikatakan dalam Al-Qur'an, "Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba'alaih. Adam dapat kalimat dari Allah, dia bertaubat dengan kalimat tersebut. Dirahmati. Namun, ya barakallahu fikum, ini yang dijelaskan Imam Qayyim bahwa orang ketika melanggar larangan memang berat. Tapi lebih berat lagi ketika melanggar perintah. Karena yang lebih besar kewajiban itu menjalankan perintah. Baru yang dilarang ditinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Semuanya seperti kewajiban wajib kita tunaikan semua sebatas mampu kita. Sedangkan yang dilarang wajib tinggalkan tanpa ada istilah sebatas kita punya kemampuan tidak. Semua ditinggalkan, itu larangan. Tabarakallahu fikum ya ikhwan. Jadi akan tampak <coughs> orang kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla <coughs> rasa takutnya hanya kepada Allah sehingga dia akan menjadi pemberani yang sejatinya pemberani dan dia akan menjadi penakut yang sejatinya penakut Pernah satu hari disebutkan dalam kitab jihad Imam Ibnu Mubarak ucapan Imam Asy-Syafi'i taala Anda ingin tahu siapa pemberani yang paling pemberani dan penakut paling penakut ya kata beliau orang yang paling pemberani ya benar-benar pemberani itu atau sangat-sangat pemberani itu ketika jumpa musuh dari orang-orang kafir, dia lari mundur ke belakang. Sedangkan yang benar-benar penakut, orang yang ketemu musuh dari orang-orang kafir, dia terjang, dia gempur, dia terjang, dia maju. Lo kok begitu, wahai imam? Bagaimana maksudnya? Orang yang dikatakan berani tadi, ketika ada musuh kok lari mundur, dia takut dengan musuh dari manusia, dia berani kepada Allah. Ini orang yang paling terlalu berani. Allah Ta'ala dilanggar perintahnya. Orang kafir dia ditakuti. Dia ngeliat orang kafir banyak lari ke belakang. Dia nggak takut akan ancaman Allah neraka ketika berpaling dari perang. Nah ini bukan orang yang takwa yang begini maksudnya beliau kalau orang yang benar-benar takwa kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, lihat musuh yang banyak, dia tidak bergetar, tidak gemetar, tidak gentar. Dia terus tegar hadapi musuh. Kenapa? Enggak berani menghadap Allah. Dengan lari dari musuh, dia akan dapat murka Allah, maka dia akan terus hadapi musuhnya. Nah, ini yang benar-benar takut kepada Allah seperti ini kepada manusia dia nggak takut. Subhanallah ya barakallahu fikum. Amir Mukminin. Kalau tidak salah itu Abdul Malik bin Marwan. Bersama pembantunya. Dia itu berburu. Di tengah hutan dia berhadapan dengan harimau jantan besar Kata beliau pada pembantunya sikat itu. Bunuh. Pembantunya gemetar tidak mau, nggak berani. Kalau begitu kamu pegang kudaku, biar aku yang hadapi. Ini Amirul Mukminin sendiri ngadepin binatang buas itu. Lihat ya barakallahu fikum, para sahabat, para tabiin, masya Allah, keberaniannya luar biasa. Karena apa? Hatinya hanya apa? Takut tuh yang pantas kepada Allah. Ini makhluk Allah. Jadi tak tertandingi. Dan itu terbukti para sahabat yang dididik dengan ilmu. Ketakwaan tumbuh di hatinya. Tidak gentar menghadapi musuh dalam peperangan. Ketika Sukures dengan sekutu-sekutunya menggembur Madinah, muslimin bertahan bikin parit. Begitupun dalam perang menghadapi Romawi. Masya Allah mukminin dengan pasukan sederhana, senjatanya, bekalnya, sanggup mendatangi negeri Romawi, gempur negerinya. Persia hancur negerinya. Itu karena apa? Takwanya kepada Allah. fikum. Dan buah yang berikutnya akan tampak ketika seorang itu takwa kepada Allah benar takwanya istiqomah dia di atas kebenaran karena apa Allah sudah bimbing dia dengan ilmu furqan dia istiqomah di atas tauhid tidak lagi berbuat syirik istiqomah di atas sunnah tidak lagi berbuat bid'ah istiqomah di atas taat, tidak bermaksiat. Karena sudah ada furqon, Allah bimbing dia. Dia menjadi kekasih Allah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah katakan, Allah tuh pelindung mereka orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari gelap yang sangat pekat menuju cahaya yang terang benderang. Orang-orang yang beriman antum bisa rasakan ketika antum dapati jalan tiba-tiba gelap, gua gelap, tidak dapat lihat kita Kemudian kelihatan terang di depan. Keluar dari gelap rasanya senang. Plong hatinya, alhamdulillah terang. Tapi yang tiba-tiba ketika dari jalan yang terang masuk gelap, tek, pasti akan beda. Nah orang yang beriman selalu hatinya lapang, gembira, bahagia, senang. Kenapa? Allah pelindungnya selalu mengeluarkan dia dari gelap menuju cahaya yang terang benderang. Sehingga mereka dalam keadaan apa? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Tahuilah kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka tidak akan ada rasa takut. Tidak ada rasa sedih tenang, tidak ada rasa khawatir, bahagia, tidak ada rasa sedih. Karena apa? Allah melindunginya, menjaganya. Ini wali-wali Allah. Dan ini orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Allah bimbing dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan dengan ilmu, dengan cahaya, tidak meraba-raba, menduga-duga. Tapi benar-benar dia istiqomah. Setelah dibimbing Allah Azza wa Jalla, dia tahu ini tauhid dan tidak mau dia berbuat syirik. Tahu resikonya. Oh ini sunnah dia jalani, ini bid'ah tidak mau dia bid'ah karena tahu resikonya. Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu gambaran orang yang takwa itu seperti orang berjalan yang penuh duri jalan itu. Dia akan hati-hati jangan sampai terkena duri itu. Kalaupun kena orang yang jalannya hati-hati dengan orang yang jalan sembrono sama atau beda? Jalan penuh onak duri. Yang ini hati-hati jalannya. Langkahnya hati-hati. Kalaupun tergores atau tertusuk ya sedikit tapi kalau orang yang nggak hati-hati, juk juk juk juk juk jalannya gitu, apa jadinya? Berpotan darah, babak belur, lukanya. Kenapa? Nggak hati-hati. Itu gambarannya. Orang yang bertakwa dengan ilmu, dengan terang cahaya, dia bisa berjalan, memilah, memilih jalan terbaik. Makanya itulah dalam surat uh, Al-An'am 151 sampai 153 beliau bacakan wasiat sebelum wafat apa-apa yang diharamkan Allah bagi kita dan ditutup dengan kalimat wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wa la tantabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Danikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Dikatakan dalam wasiat beliau akhir ini. Sungguh ini jalanku yang lurus, kata Allah dalam ayat itu. Ikuti jalan yang lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan sesat yang banyak. Kamu akan tercerai tersesat dari jalan Allah yang lurus. Begitu Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Nah ini ya ikhwah, kata para ulama mufassirin, seorang tidak akan sampai pada derajat takwa kecuali jalannya harus tetap di atas sirotol mustaqim istiqomah di atas sunnah nabi di atas jalan yang ditempuh nabi sedangkan nabi SAW berjalan di atas jalan yang mana dikatakan kul hadisabili ad'u ilallah katakan wahai nabi ini jalanku aku menyeru kalian mengajak kalian untuk ibadah kepada Allah <coughs> jalan tauhid jalan sunnah itu jalan Nabi.